بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين في dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah menyebutkan tiga di antara jenis-jenis ibadah ar-raghbah ar-rahbah dan khusyuk قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى Ar-raghbatu yang dimaksud dengan raghbah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang disenangi sampai kepada sesuatu yang dikehendaki yang diinginkan itu namanya rogbah. Berkeinginan. Mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Warrohbah. Al-khawful musmir. Lil harabi minal makhuf. Yang dimaksud dengan rohbah adalah takut yang musmir lil harap minal makhuf yang membuahkan hasil lari dari yang ditakuti ya menghindarkan diri dari yang ditakuti fahiya khaufun makrunun bi'amal maka rohbah ini adalah khauf takut yang dibarengi dengan amalan harus disertai amalan ya kalau ada seseorang ya dia takut kepada yang lainnya, takut kepada si A. Nah, takutnya dari apa? Jangan sampai si A ini akan menyiksa dia. Maka dia berusaha mencari-cari amalan yang menyenangkan si A tersebut. Nah, itulah namanya rahbah. Ya, berusaha untuk mencari suatu amalan yang disenangi oleh si A karena dia takut jangan sampai dia tidak senang kepadanya maka akan disiksa akan dihukum nah nah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut yang membuahkan hasil dia berusaha melarikan diri dari yang ditakuti. Ya, yaitu siksaan Allah, neraka. Apa saja yang menyebabkan dia semakin dekat dengan neraka, yaitu al-ma'asi, al-bid'ah, syirkiyat, kufur. Maka dia menjauhi itu. Lalu dibarengi dengan amalan. Dia berusaha untuk selalu beramal dengan amalan yang ya menyebabkan dia terlepas dari siksaan tersebut dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Al khusyu'u adzullu wattaqamun. Sedangkan yang dimaksud dengan khusyuk adalah zul. Merendah diri, hina wattatamun merasa tenang ya merasa ada sakinah ketenangan li'azamatillah merasa tenang dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bihaitsu yastaslimu al kauni syar'i di mana dia pasrah berserah diri dengan apa saja yang telah menjadi ketetapan Allah baik ketetapan takdir maupun ketetapan hukum-hukumnya dia senantiasa taat dan dia senantiasa bersabar dengan segala ketetapan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga jenis ini ar-raghbatu war-rahba wal khusyu' ketiga-tiganya termasuk ke dalam jenis ibadah dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat yaitu yang disebutkan oleh al-muallif innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah wa fi fi hadhihi al-ayatil karimah di dalam ayat yang mulia ini wasafallahu ta'ala al-khullasa min ibadih Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang murni orang-orang yang khalis dari hamba-hambanya. Orang-orang yang komitmen dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi annahum yad'un Allah taala bahwasanya mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaban dengan harapan dan dengan rasa takut ma'al khusyu'i disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyatakan kanu yusari'una fil khairat. Adalah mereka itu berlomba-lomba menuju kebaikan. Nah, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan dari kebaikan itu? Yad'unana raghaban wa rahaba. Di saat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa dengan raghbah, mereka berdoa pula dengan rahbah. Nah, di saat mereka mendapatkan pujian dari Allah bahwa berdoa kepada Allah dengan raghbah dan rahbah disertai dengan khusyuk, itu adalah khairat amalan-amalan kebaikan maka dicintai Allah karena dicintai Allah berarti ini adalah merupakan ibadah ya kembali kepada definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala Naam Wa du'ahu huna syamilun li du'ail ibadati wa du'ail mas'alah Doa di sini mencakup doa ibadah dan juga mencakup doa ul masalah. Fahum yad'un Allah raghbatan fi indah. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di sisi Allah? Al-jannah, surga, ridahu, keridoannya. Naam. Mardatullah. Keridhaan Allah. watanan fi thawabihi. Dan sangat berusaha untuk mencari pahala. Ya. Tujuannya. Jadi beramal untuk mendapatkan pahala dalam merupakan amalan ikhlas. ma'a min iqabihi wa athari dhunubihim dan harus pula disertai dengan rasa takut dari siksaan Allah dan dari atharu dhunubihim pengaruh-pengaruh dosa-dosa mereka hasil-hasil dari dosa-dosa mereka berupa perbuatan-perbuatan dosa zunub wal mu'minu yanbaghi ayyas'a ila Allah taala bainal khawfi war raja dan seorang mukmin sepantasnya lah di saat dia berjalan menuju jalan Allah selalu berada di antara perasaan takut dan berharap takut dan harap takut berharap ini telah kita sebutkan bahwa antara rasa takut dan berharap itu bagaikan apa ya kawan? Dua sayap bagi seorang hamba. Naam kal lit ta'ir. Yang satunya sayap khauf, yang satunya sayap roja, yang satunya sayap ragbah, yang satunya sayap rahbah. Wa yughallibur raja'a fi janibit ta'ah dan dia lebih mendominasikan harapannya di saat dia mengamalkan ketaatan. Nah, jadi dia saat dia beramal taat, harapannya itu diperbesar, didominasi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat seorang yang mukmin semakin tinggi keimanannya maka akan semakin ditinggikan pula derajatnya oleh Allah. Semakin mereka berlomba-lomba kepada kebaikan, maka akan semakin ditingkatkan pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harapan-harapan tersebut menjadikan dia semangat. Lian syata 'alaiha. Ya. Agar dia kemudian semangat untuk mengamalkan amalan itu wa yu'ammila qabulaha dan dia mengharapkan diterimanya amalan-amalan tersebut. Ya. Jangan di saat dia berlomba-lomba untuk mengamalkan ketaatan, rasa takutnya didominasi. Ah, jangan-jangan Allah tidak mengampuni. Ah, Allah itu syadidul iqab. Sehingga dia takut. Jangan sampai amalannya dia ini yang sekian banyak ini pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tidak bersemangat dia dalam beramal. Mestinya dalam kondisi dia giat dalam mengamalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka didominasi perasaan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yughallibul khaufa idza hamma bil ma'siyah. Dan dia lebih mendominasikan perasaan takutnya di saat dia hendak berkeinginan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Liyahruba minha agar dia lari darinya wayan jua min iqabiha dan selamat dari siksaannya. Wa qala ba'dul ulama berkata sebagian para ulama yughallibu janibar raja fi halil marad. Dalam keadaan sakit hendaklah didominasi perasaan harapannya. Berharap karena di saat dia sakit gak bisa apa-apa lagi, ya kan? Ya, Nah, kalau dia tidak bisa apa-apa ya nggak bisa berbuat maksiat, nggak bisa melakukan apa saja. Nah, sehingga dalam hal ini harus didominasi perasaan raja, perasaan berharap bahwa Allah itu maha pengampun. Kala dia sakit, lemah tubuhnya. Nah, Wajah khawfi fi hal sihat. Tapi hendaklah dia mendominasi perasaan takutnya di saat dia dalam keadaan sehat. Sehat kan giat, tenaga kuat, ya bisa kemudian dimanfaatkan ke dalam yakni mengamalkan amalan-amalan kemaksiatan. Maka di saat itu hendaklah perasaan takut itu lebih didominasi. Ingin berbuat maksiat takut, ingin berbuat maksiat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu tertahankan untuk berbuat maksiat. Nah, sebab seorang manusia yang jatuh dalam kemaksiatan dalam keadaan dia mengetahui itu maksiat menunjukkan perasaan kurangnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kurangnya rasa takut dia. Ya. Sebab kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan melakukan. Ya. Nah, kenapa dia melakukan? Menunjukkan kurangnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah itu memperhatikan dia. Dia meyakini muraqabatullah akan tapi kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun melakukan berbagai macam perbuatan maksiatan Li'annal maridha munkasirun dha'ifun nafsi. Karena orang yang sakit itu ya, mungkasir. ya ini rontok badannya, lemah badannya, lemah jiwanya. Wa sa'ayakuna qad iqtaraba ajaluhu dan boleh jadi ya, dengan sakitnya itu justru menunjukkan semakin dekat ajalnya. Fayamut lalu dia mati pun wahwa yuhsinu dhanna nabilah azza dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun ay wala tamutunna wa illa wa illa illa wa antum muhsinuna dhanna billah subhanahu wa taala Jangan kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur Ar-Rahim. Wa fi hali sihati dan dalam kondisi dia sehat, yakunu nasyitan. Nah, dia dalam keadaan rajin, sehat, giat, muamilan tulal baka. Ya, di saat dia dalam keadaan sehat, ini akan memberikan angan-angan lamanya dia tinggal di muka bumi. Nah, Ya. Sehingga kalau rojaknya itu lebih didominasi bahaya. Ya, wah nantilah saya beribadah di akhir-akhir umur saya toh saya masih muda. Ya siapa tahu kamu mati besok, lusa, wa ma'adrak Nah, kalau seseorang kemudian uh, punya pemikiran bahwa nanti saya beribadah di masa tua, Adapun di masa muda ya sudah biar saya habiskan masa remaja saya dengan berfoya-foya, dengan bermaksiat sehingga kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Nah, oleh karena itu dalam kondisi dia sehat, perasaan takutnya harus didominasi. Fayahmiluhu dzalika 'alal ashir wal batar sehingga kalau dia merasa bahwa dia tinggal lebih lama lagi di dunia, akan membawa dia yang demikian itu kepada sikap kesombongan dan kecongkaan. Fayughalliba janibal khawfi liyaslama min dhalik. Maka hendaklah dia lebih mendominasi sisi takutnya dia kepada Allah. Agar dia selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Waqila dan ada pula yang mengatakan yakunu raja'uhu wa khawfuhu wahidan sawa'a li'alla yahmilahu raja'u 'alal amni min makrillah hendaklah harapan dan rasa takutnya itu satu dan sama agar kemudian tidak membawa dia perasaan harapan ya terhadap uh, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia merasa aman dari makar Allah. Rojak, rojak, rojak terus. Berharap Allah itu Maha Pengampun, Allah itu mengampuni hambanya. Terus akhirnya dia meninggalkan amalan. Ya. Merasa aman dari makar Allah. Wal khaufu 'alal ya'si rahmatillah dan juga bisa membawa dia ya dengan perasaan takut tersebut, putus asa dari rahmat Allah. Makanya rojak khauf tidak bisa hilang. Rojak saja tidak ada khauf sesat. Khauf saja tidak ada rojak pun sesat. Rojak saja tanpa ada perasaan khauf. Berarti dia merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, khauf saja, rasa takut saja, tanpa ada roja, akan menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wakilahuma qabih. Kedua-duanya adalah buruk, jelek. Muhlikun li sahibihi. Akan membinasakan ya pelakunya. Ya, ini orang yang hanya rojak saja ataukah yang khauf saja. Maka benar sekali permisalan para ulama bahwa al-khauf roja itu bagaikan dua sayap pada seorang hamba. Ini adalah merupakan tamthil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizakumullah.